Kita lihat dari ini, Allah tidak menolong kaum muslimin. Harus kita akui. Kenapa sahabat begitu besar disakuti oleh musuh-musuh Islam? Jawabannya, karena ditolong oleh Allah Bagaimana pertanyaan kenapa tadi ini gong ini orang-orang hancur, terutama secara tidak diri oleh parti berbagai macam tempat yang menginapkan pada orang-orang kuat. Jawabannya apa? Tidak ditolong oleh Tuhan. Ya. Antum kira yang bikin yang dibuat itu siapa? Yang bikin Amerika jaya menang, yang bikin Jepang maju, yang bikin Jerman, Inggris bebas jauh. Tentu Allah berani. Masa kita tidak berani? Kalau Islam jaya, yang bikin jaya Allah kalau non Muslim jaya, musuh Islam jaya, yang bikin jaya negeri, sirik tak jawabannya? Sirik tak? Jelas sirik. Kan la Allah Allah la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Berarti yang bikin jaya untuk Muslim Islam siapa? Ya Allah berani. Allah bikin Rasulullah Islam jaya, benar baju sementara Allah bikin orang ini tahu terhina tentang orang orang orang ini harus kita dan ke ketika ini kita sadari maka timbul tanda tanya besar kenapa kenapa Allah tidak tolong orang ini Padahal kalau Allah mau tolong, cepatkan dia. Hari ini, ya bui, ya memburbatir konsumen di parti pada sakit batal-batal, ya, misalnya. Kan mudah sekali. Ya. Atau dalam hitungan detik Allah matikan, mudah. Pertanyaan besar, kenapa Allah tidak lakukan? Berhak untuk Allah lakukan. Iya kan? Allah lakukan. Kehebatan tentara Romawi dan Persia. Kecanggihan senjata Romawi dan Allah bikin lemah, Allah bikin melempem berhadapan dengan para sahabat. Ya kan? Itu si Jos. Si Jos. Rahimullah yang awalnya tentara pasukan salah satu Tuhan dan pasukan Romawi dibikin bertemu lutut di hadapan siapa? Khalid bin Walid bertekuk lutut hingga akhirnya masuk Islam Jos itu sebelum perang nah tanda kenapa ya Allah engkau biarkan kaum muslimin orang-orang dalam seperti pecah terhina, kenapa nah, itulah insya Allah yang akan kita bahas siang ini ya kenapa karena pertolongan Allah bersama ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, ya Allah saya muslim, saya bukan Kristen lagi, saya tidak buka itu, sudah kita saya muslim. Apakah Allah pasti tolong? Jawabnya, tidak. Harus ada syarat yang dipenuhi. Kan ayatnya jelas. In Allah Apa tuh tulisannya? Intan Allah yang turku. Allah akan menolongkan yang turku. Betul Allah tidak akan menaikkan janji. Allah akan menolong kalian kalau kalian apa? Menolong atau Allah. Sudahkah kita tolong atau Allah? Sudahkah? Apakah cukup dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Saya sekarang muslim Berarti sudah menolong agama Allah? Belum. Nah, tolong dulu agama Allah. Baru Allah akan menolong kita. Ya. Nah, oleh karena itu akan saya bacakan sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari di mana hadis ini menjadikan sumber perasaan bagi إزالة تصفية والتنمية Di dalam hadis ini disebutkan empat contoh. Kenapa Allah yudahkan kaum ini? Kenapa Allah porak-porandakan kaum ini? Kenapa Allah meremehkan kaum ini? Itu karena empat. Dan empat ini contoh, ya, bukan pembahasan. Maka dalam prakteknya empat ini bisa menjadi dua puluh, bisa menjadi empat puluh, bisa menjadi 100, bisa menjadi dua ratus. Ya, tergantung zaman. Yang di zaman Nabi belum ada, sekarang ada. Ya. Mungkin di zaman Nabi belum ada nawar-nawarin barang. Ya. Mau mau handphone di bawah tidak mau dia ya, mau mana ya dia tak mau memang betul dan pun tipe ibu ya tapi dia belum punya barang itu dia belum punya barang itu ya masih di toko beli orang tapi sudah mengikat akal nah, ini salah satu tidak pernah dibuat Sekarang, ya, apa mana pun sudah ini sudah Ini yang menyebabkan kaum muslimin dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah. Hatta terjiwa ila Sampai kalian kembali kepada agama yang قول النبي صلى الله عليه وسلم انقدام إذا تبايعتم بالعين apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara ina. Ini hal pertama yang menyebabkan kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah direndahkan oleh Allah sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ya. Apa? Kaum muslimin sudah mulai berjual beli dengan cara ra'iyah. Apa jual beli secara ra'iyah? Sahabat mencontohkan misalnya jual uh, jual beli mobil harga 100 juta tapi belum dibayar saya beli mobil ke di bulan 100 juta tapi belum tiba. sebulan kemudian mobil ini saya kembalikan sebulan sebulan sebulan kemudian misalnya saya kembalikan mobil ini sebulan sebulan saya jual lagi sebulan sebulan berapa harganya 80 juta. Tapi cek. Ya. Kalau tadi 100 juta eh, dicuci. dicicil. Ini saya kembalikan kan. Padahal mobilnya lebih itu juga. Jadi mobil yang sama, barang yang sama, harganya bisa berbeda. Karena waktu ini beli sarana ini. Dan sekali lagi ini contoh. Yang seperti ini banyak sekali. Banyak sekali. Yang sama-sama haram. Tetapi tidak disadari oleh orang muslim. Bahkan sebagiannya beranggapan itu syar'i, itu syariah. Nah ini, ini musibahnya sendiri. Ya, bukan syariah jual beli jual beli muamalah muamalah yang tidak ada dasar dari Allah dan Rasul menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan itu di dibikin kita, dibikin kita. Kila ini kelakuan jauh. Ciri khas siapa? kila? Yahudi. Yahudi. Ketika Yahudi itu dilarang mencari ikan di hari Sabtu. Mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu. Tapi pasang jala di Jumat sore. Hari Sabtu nggak apa-apain. Tapi ikan itu pada masuk ke jala. Bisa masuk, bisa keluar. Karena memang waktu itu Allah memuji ikan banyak sekali melipat Allah. Ini kan terjadi di pengembaraan mereka selama eh, 40 tahun. ya ibu dan ardi arba'ina sana. Akibat mereka tidak mau eh, berjihad, berpakti, memerangi bangsa Jabari. Ya. <clears throat> Habar pasti mereka panen ikan, Ini jelas yang Nah, hari ini kaum muslimin mengikuti kelakuan seolah tak. Jadi, Pak, kalau saya pinjam eh, seratus juta, nanti saya memberikan seratus juta. Dijawab oleh orang bank ini, oh riba itu riba semua orang tahu kan pinjam 100 juta mengembalikan 120 juta semua orang tahu itu riba haram yes. Ya. Adapun bank ini bank syariah tidak mungkin mempraktekkan riba itu dosa. Ya. Lalu pihak kami nanya, sebetulnya bapak pinjam berapa juta buat mau buat apa sih? jauh dari bapak ini, saya mau mobil. Kalau saya langsung beli 100 juta, saya tidak ada uang. Ya. Tapi kalau bapak pinjemin 100 juta, nah, saya sudah beli mobil ya. Nah, saya nyicil ke bapak 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, apa? 10 juta, 10 juta, 10 juta, ya. Nah, saya kalau 10 juta per bulan, bisa atau 5 juta per bulan atau berapa isi kalau langsung satu juta saya ada dapat oh gitu gini aja ya mobil yang bapak ingin beli mobil apa mobil mana oh mobil itu ya mobil di dealer harga satu juta oh gampang pak ini mobil kita beli dulu jadi mobil kami beli. Nanti kalau sudah kami beli, kami jual ke Bapak. 110 juta. Oh, ya? Iya. Nanti Bapak nyicil ke saya. Lima juta, lima juta, lima juta, lima juta juta jumlahnya 110 juta. Ya. Ini satu apa, beda dengan yang tadi? Beda apa sama dengan yang tadi? Pinjam 100 juta, mengembalikan 110 juta. Ini diputar-putar. Biar apa? Biar nampak dia orang ini. Biar nampak dia orang taat, gak mau gitu. Makanya dibikin seperti ya. oh, apa tujuannya apa? Bapak pinjam seratus juta biar bisa buat beli mobil. Tujuannya itu kan, ya. nah, apa Nanti beli ke kami mobil sama kami. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? alangkah apa Jawabnya haram. Tidak boleh. Itulah ilah ilmu. Persis. Persis. Diputar-putar. Mana letak perbedaan? Hanya rusak dan Rasul mana letak perbedaan? Yang kan saja kan? Ya namanya beli uh, punya mobil timbang itu dia di luar mau dijual satu yang eh, puluh dia mau jual satu sepuluh kan saya boleh benci ya mana inti keharapannya ini mana hmm? menjual barang mengikat akar sebelum barang itu dimiliki. Barang itu kan seperti milik kita. Belum milik kita. Kenapa sudah mengikat akal? Kenapa sudah mengikat akal? Ya. Ini macam jual beli ini. Sudah diikat akal tadi kan? Nanti kalau mobil itu sudah kami miliki, nanti beri ya 110 juta ya ya tangan. hari ini terkena larangan Nabi wala tabi malaika indah jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki kan belum nanti. kecuali si bank ini punya stok mobil kita datang ke bank itu saya beli mobil yang ini yang ini harganya berapa 260 juta, 200 juta, dan perang yang punya barang. Walaupun di pasaran 100 juta. Ya. Ah, mau dibayar utang silakan 150 juta, mau cicil juga boleh. Harganya berapa? Sama 150 juta. Kalau harga utang 100 juta, harga cicil 110 juta, nah ini yang legal wala asli ini fi asli. jangan engkau menjual satu jualan dengan dua harga falahu Au ma'a bin riba Barang siapa yang menjual satu jualan dengan dua harga, maka yang harus berlaku adalah harga yang rendah. Awil riba atau riba kalau berlaku dua-duanya riba. Hari ini contoh jual beli keinginan. Ini yang murah. Ini yang membuat Allah murka. Yang membuat Allah berkurang dasar kaum ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut-ikut antara yang ini cara yang jelas. Tidak syakkan ini cara yang Cara seperti ini cara yang Ya, menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ya, kalau mau beli nah, maka antum bergerak Jangan pernah menjual sesuatu yang belum diketahui. Namanya jual itu yang punya barang. Untuk nggak punya barang jualan, uh, eh, Islam eh, tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu pemberani. Tidak menakut seperti Yahudi. Yahudi menakut. Barang <clears throat> barangku gimana ya? Sekarang kalau ada yang mau beli gimana? Ah, itu kan Yahudi. Menakut. Ada pun Islam tidak ada Abu Rahman bin Auf, ya, Dia Abu Abu Nabi Auf. Berdagang-berdagang berani dalam Islam. Akhirnya. Kalau diletok barang laku, dan kalau nggak laku, nah, makanya kata khusus dari pembeli. Itu sebenarnya boleh kalau tidak memposisikan diri sebagai penjual. Yang haram memposisikan diri sebagai penjual. Antum tahu, ah penjual itu memposisikan tujuan berarti apa? Mematok, mematang harga. Nggak boleh mematang harga. Gitu. Kan belum barang kita. Ya. Boleh menjualkan barang orang pun. Minta minta izin sama yang punya. Saya ikut menjualkan barang satu, boleh atau tidak? Oh ya silakan. Nanti dapat sekian persen ya bu. Ini tidak ya tanpa izin tanpa apa dia eh, menjualkan ke orang-orang ambil selisihnya maka dia tidak ya jadi eh, jalan keluarnya harus punya bank di bank yang mampu saling ini harus punya bank kalau tidak punya barang, yang terkena dari saja terkenal larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus punya Ya. Ah, ini merupakan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal. Di mana Bilal bertanya kepada Nabi, Ya Rasul, aku tahu di bulan kedua ini, di bulan kedua ini, di bulan kedua ini. Ah, lalu aku uh, eh, mengikat akad dengan mereka. Lalu aku berkata, lalu aku beli, lalu aku jual. Serahkan ke mereka. Ke orang-orang yang bertanya. Nah, itulah jawabannya. La tadi malaika ini. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Yang dimiliki dulu. Belanja ke pasar dulu. Eh, barang-barang kami. Ah, silahkan. Ya. Itu bisa lihat dari orang-orang ya. Buka toko ada anu uh, ini uh, barang ini dia nggak punya dia tahu ya. eh? tapi toko-toko sebelah sana oh, kan dulu ya cari hai dia cari nah, dia ngambil nah, kan, minta ini ya a cuatro de sudah diserahkan, barang sudah Bapak terima. Betul? Salah. Dalam Islam kan, boleh. Boleh. Namanya apa? Dalam Islam namanya apa? Ya? Khiyar, khiyar majlis. Boleh. Karena masih, masih, masih di masjid. Namanya juga kiamat, mati di tempat apa? Kalau sudah berpisah, boleh. Kecuali ada kata, itu dia air namanya. Atau disyaratkan, dia syarat namanya. Jadi sepatu saya bawa pulang, kalau misalnya anak saya tidak cocok, nggak jadi ya, bikin syarat saya boleh. Karena ada tiga kiat. Yang paling dipegang dalam Islam, kiamat Selagi masih di tempat. Penjual dan pembeli sama. Haknya sama. al bayah bil qiyar malam yatafarra. Jual beli itu ada qiyarnya. Selagi penjual dan pembeli itu mati di tempat apa? Saya jual 500 juta serahkan saya ya surat saya sudah penuhi tiba-tiba setengah jam kemudian masih di sini saya berubah pikiran maaf saya batal boleh apa tidak boleh boleh cek dikembalikan surat saya ambil karena masih maka jika antum berjual beli dan antum sudah masuk apa apa untung dengan beli itu ya itu cepat-cepat tinggalkan tempat itu ya. Apa nanti penjualnya berubah pikiran atau pembelinya berubah pikiran. Kalau masih ada di situ bisa uh, batal. Nabi yang memberikan ya Allah berani lewat internet di terkenal yang memberikan haknya. Hak yang telah diberikan oleh Allah maka haram bagi siapapun mencabut hak tersebut. Ini hak. Lihat dari jangankan barang yang sudah diterima, barang masih diimplementasikan. Belum sampai tadi itu Ya, dua hari lagi baru sampai tadi itu Sudah perusahaan tangan. Enggak boleh enggak, boleh apa uang seharusnya jam atau separuh. Eh, berarti biarkan. Ah, ini tumpahnya. Ah, itu boleh jadi eh, berikan contoh eh, jual beli jual beli seperti ini. Yang itu masuk dalam kategori ina, contoh ina di muamalah yang haram. Tetapi oleh kaum muslimin <clears throat> dianggap ya, dianggap haram. Tidak disebut sebagai riba, tidak disebut sebagai judi. Atau lihat, ada sebuah perjanjian. Perjanjian itu intinya bahwa saya menyetor sejumlah uang 100 ribu tiap bulan tiap bulan 100 ribu 100 ribu 100 ribu 100 ribu selama eh, lima uh, tahun selama lima tahun kalau dalam waktu lima tahun itu mobil kita kecelakaan, nyerempet, tabrakan, maka seluruh biaya bengkel sampai 30 juta, 50 juta ditanggung oleh dia. Ditanggung oleh orang yang kita serahkan uang ke eh, ribu Ya. Tapi kalau dalam waktu lima tahun waktu mobil kita tidak nyerempet sama sekali, tidak kecelakaan, tidak tabrakan sama sekali, maka uang yang kita setorkan 100 ribu tiap bulan itu hilang. Atau tinggal empat, Atau tinggal delapan persen. Atau tinggal delapan puluh persen. Apa namanya? Tidak syak ini judi. Jelas ini judi. Sifat judi kan seperti itu. Ya, gak jelas dapat atau tidak tergantung sesuatu. Tergantung yang keluar itu ganjil apa enggak. Kalau yang keluar enggak saya dapat. Kalau ganjil, saya nggak dapat. Itu sifat sulit, Kita apa dengan ini? Kalau mobil saya kecelakaan, eh, dapat. Kalau enggak, nggak, dapat. Jadi sifat sulit seperti ini. Sifat berikutnya, judi itu ada yang apa? Ada yang kalah ada yang menang, Pasti itu sifat Ah, nggak mungkin dua-duanya menang. Nggak mungkin dua-duanya kalah. Ada yang kalah, ada yang kalah. Berbeda dengan jual beli. Jual beli menang semua. Untung semua. yang beli untung, dapat barang yang dia inginkan. Yang jual untung, karena dapat uang yang dia inginkan. Itulah jual beli. Tapi judi, yang satu kalah, yang satu menang. Coba kalau misalnya saya itu stok satu ribu dia ya oh jadi besar misalnya kan satu ribu dia bulan nggak berasal mobil kecelakaan lumayan kan mestinya keluar puluh juta buat oh, perbaikan mobil ini gratis aneh kan selama lima tahun nggak tahu selama lima tahun kecelakaan enggak juga, tenggorak juga, tempetan juga. Selesai lima tahun. Rugi gak saya? Rugi gak? Ah, rugi. Hilang uang saya 100 ribu tiap bulan. Kali lima tahun berapa ya? Ya, tahu begini, wah, ngapain? Putar 100 ribu tiap bulan ya, ya kan? Dianya menang. Alhamdulillah, dapat 100 ribu kali 12 dari lingkungan. Ya, tahu, Mustahil, tahu, no mustahil. ini, ya. Satu kalah, satu menang, satu untung, satu rugi. Algoritmnya saya bermotor dua kali, baru bulan ikut asuransi. Store dua kali, Di berapa hari? 200 ribu tiba-tiba mobil saya terpatah hancur kacau semua biayanya sampai selesai sampai menjadi seperti semula 50 juta oh ditanggung oleh pihak asuransi ya saya dipasifkan alhamdulillah hadiahnya rugi ya dia rugi baru dapat 200 ribu udah gantiin 50 juta ini jelas jauh cara wanita nggak kepikiran cara-cara licik seperti itu ya maka anda tahu siapa yang bikin perusahaan asuransi pertama kali di oh, Australia oh, jelas ya tidak siapa yang bikin bank pertama kali jelas ya orang pasar pilihan ya karena jauh itu luar biasa pikiran liciknya pikiran Mas itu luar biasa, sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Yahudi. Ya. Maka seandainya yang membom BTC itu Yahudi, nggak aneh. Kalau antum belajar sunnah, nggak akan aneh dengan pakuan Yahudi. Luar biasa. Ya. Kalau seandainya kita itu kalau eh, ini juga Iran itu Yahudi gak aneh gak aneh ya kan seolah ini yang anti Yahudi kan nomor satu itu sih Umar ini anti Amerika ternyata dia, dia juga gak aneh linciknya luar biasa Nah, orang yang belajar sunnah paham. Orang yang orang Arabia tidak paham, belajar sunnah. Lihat Allah, main paling berani melawan Amerika, diri juga. Coba ingat-ingat dari tahun eh, uh, 70-80 yang namanya Amerika sama Iran itu apa Eh? Ngancem doa. Ngancem doa. Awak bikin mobil awak ya. Ngancem doa. Dari dulu, dari kita kecil. Sampai tua ini, namanya Amerika sama Iran itu ngancem doa. Nggak ada satupun bom yang dijatuhkan. Eh begitu Afgan, begitu Irak, begitu Kuwait, Rantau, Taliban, oh nggak pakai ngomong, langsung kirim pasukan. Lihat, ya. Kalau Amerika ini Iran juga, Iran itu Amerika juga. Kalau Yahudi itu A juga, si itu yang ini nggak aneh. Tidak aneh. Ya. Inilah war yang dipajang di dalam Al-Quran dan Maka selamanya orang muslim tidak akan bisa mengalahkan yang kecuali kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah baru yang pertama kali membasmi Yahudi, membantai Yahudi dari Habib Ammar sampai sebelum waktu ini. 800 Yahudi dibantai oleh kaum muslimin yang laki-laki dan buruh tua yang wanita dan anak-anaknya dijadikan budak, yang masih tangguh sampai dilihat bulu kemaluan yang tidak ada bulu kemaluan yang apa belum, kalau ada di tempat lehernya, kalau belum ada berarti masih anak-anak dijadikan budak. Siapa? Yahudi Bani Quraisy. Siapa yang membantainya? Rasul dan para sahabat. Ya. Bertepuk lutut Yahudi di hadapan Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu, Yahudi akan bertepuk lutut kepada kita kaum muslimin hari ini kalau kita mengikuti mandat Rasul dan para sahabat. Akidahnya Rasul dan para sahabat, cara beragamanya Rasul dan para sahabat, dan Allah akan tolong kita. Allah akan rendahkan Yahudi. Dan karena itu, ketika Nabi berbicara tentang pohon borok yang tidak mau bicara, sementara pohon-pohon lain dan batu-batu berbicara, Ya Muslim Marabi Yahud, Wahai Muslim, ini di belakangku ada Yahudi, waktu bunuhlah dia, seluruh pohon, seluruh batu kecuali pohon borok. Apa katanya? dan al-yahud. Wahai para sahabat, kalian akan membantai para Yahudi. Hingga Yahudi itu lari kosakatnya bersembunyi di balik pohon, di balik batu dan pohon dan itu bisa bisa. Ya, kalian, sebutnya kalian. Padahal ketika itu terjadi, sahabat sudah mati dulu. Semua sudah mati. Tidak ada yang mati. Kan belum terjadi, kan? Di zaman informasi tapi bisa ya kan? Tapi dikatakan kalian, para sahabat. Karena Karena yang bisa mengalahkan Yahudi hanya orang-orang yang seperti sahabat. Wudhunya seperti paham, sholatnya seperti sahabat, manasik hajinya seperti paham, bermanfaat sahabat, berakidah seperti akidah sahabat, dan begitu terus. Ah, Kembali kita kepada manusia. Allah akan tolong kita. Insya Allah Ya. Yang kedua, yang berangkat yang pertama ini, jual beli dengan cara ini. Ini hal pertama yang membuat Allah murka kepada muslimin lalu membuat porandakan kaum muslimin. Yang kedua, wa aqattum aznab al-baqar. Engkau asik memegang ekor-ekor sapi. Apa ini maksud? Asik dengan peternakan. Mir. Melupakan kewajiban melupakan jihad, melupakan talabatul lain, asik dengan keterangan, memegang ekor-ekor sapi. Dunia. Eh, justru hancurnya kaum muslimin, miskinnya kaum muslimin, terpuruknya kaum muslimin, justru ketika kaum muslimin mengejar-ngejar dunia. Ayo Yang ketiga, waradikum bizar'i. Kalian bangga dengan pertanian. Sama dunia-dunia juga. Dunia di zaman Nabi kan nggak jauh dari peternakan, pertanian, pertanian, peternakan. Yang di awal tadi perdagangan, perdagangan yang tidak sesuai syarat. Yang kedua ini uh, sibuk asing dengan dunia. Jadi ya, sebagaimana yang kita saksikan pada diri kaum muslimin kita tidak semua hari. Lihat betapa yang dipikirkan oleh kaum muslimin dunia ini. Bahkan kadang-kadang mengatasnamakan agama. Ya, mengatasnamakan agama. Padahal yang dia ingin raih ya. harus sampai dia yang menjabat. bahaya itu. Ya, jangan dia. Saya. Kalau saya menjawab, saya akan Islam. Ya. Padahal itu yang keluar dari mulutnya. Itu yang keluar dari mulutnya. Yang ada di hatinya. Kalau saya menjawab, saya dapat gaji besar, proyek banyak. Tapi yang keluar dari mulutnya beda. Orang merah, ada orang tawar, isinya saya. Ayo, apa pun nama Allah. Beliau. Madinah, pihaknya pasti mengalir ke Madinah. Itu gara-gara gara-gara cinta. Ya. Nggak usah jauh-jauh di kitab Riyad Fadil. Kitab yang dikenal oleh saya kira seluruh kaum muslimin seluruh firqah. Ya. Tidak ada saya kira satupun firqah yang menolak kitab Riyad Fadil. Ya berbeda dengan kita Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab dia seperti kita kita Syekh Rizwan di Taimiyah banyak ditolak oleh kaum muslimin jadi tidak ada poli saya kira tidak ada kaum muslimin yang menolak kita ya kisah tentang di bab kisah tentang Zubair Allah menjelang orang Siffin ketika Zubair bin Awam berpesan kepada anaknya siapa siapa anaknya Zubair bin Awam Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair yang nantinya sempat jadi amir di Mekah dan di gunung dibantai oleh Hajar bin Yusuf. Zubair bin Awam Zubair bin Awam menantunya siapa? Menantu Abu Bakar. Suaminya Asma. Istrinya juga bin Awam bernama Asma binti Abu Bakar. Dia merasa ini dilakukan sah dia bahwa dia akan tewas dalam peperangan lalu dia berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair ya, tentang hartanya ada juga di situ ya rumahnya di Madinah ada berapa di Mekah ada berapa di Syam di Mesir ya tanahnya rumah itu seorang juga bin Allah Aku tahu siapa juga bin Allah pedagang bukan pengusaha bukan petani bukan Ya, kan tapi mempunyai harta begitu banyak. Luar biasa banyak. Ya, dari mana? Dari mana? Tahu? Dari jihad. Dari jihad. Jihad itu luar biasa. Jihad kita. Itu yang disebabkan oleh Allah. Maka kalau negeri kaum muslimin ini, negeri Indonesia melaksanakan, mengamalkan satu sunnah Nabi di jihad luar biasa. Ya, karena jihad itu harus sama negara, harus dengan wali amr, harus pemimpin, harus presiden yang meneriakannya, mengumandangkannya. Misalnya Indonesia ini presidennya <coughs> mengatakan Mari kita simak. Kita harus kembali Timur Timur. Kita ajak rakyat Timur Timur untuk masuk Islam. Kalau mau, Alhamdulillah. Berarti Timur Timur berada di Papua Indonesia. Kalau nggak mau, nggak apa Tapi bayar ya. tunduk di bawah pemerintahan komunis Indonesia. Nggak mau juga, saya juga cerita ah, timur timur dapat ah, nanti lanjutkan lagi Papua Nugini. ya lanjutkan lagi Singapura oh. dapat Singapura Oh, cepat banget kan habis Singapura Selalu. boom oh, itulah cerita kalau menang kalau kalah kalau kalah dapat jutaan kali lebih baik dari Singapura terdapat. Suruh. Ma'ayun ru'ad walau la'udun kami'at walau la'udun ala qalbi basah. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Siapa yang tidak mahu? Tidak dari, tidak dari surga menarik. Ya, Jadi apa yang ditakutkan dengan jihad? Menang dapat dunia, dapat Singapura, dapat Australia, dapat Amerika. semuanya kalah dapat jutaan kali lebih hebat dari itu apa yang dilakukan dengan jihad kenapa pemimpin-pemimpin kita tidak meneriakan jihad sebagaimana Rasulullah Abu Bakar Umar lihat dua per tiga belahan dunia di bawah kekuasaan kaum muslimin nggak mungkin kalau uh, hanya uh, dakwah dengan orang dengan lombok, tidak mungkin. Dengan dia apa kita lupa menutup mata? Ada perang kondang, ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Yarmuk, ada perang Muka. Itu jihad ketiga dari masih ini. Ya, dan dengan itu luar biasa kaum ini. Nah, ini salah satu keprihatinan saya. Sudah tidak ada lagi pemimpin Islam yang berada jihad. Kalau untuk perang, diserang. Seperti sih, akhirnya perang juga karena diserang. Ya kan? Bosnia perang juga karena diserang. Gitu ya. Kemudian Taliban perang juga dengan Amerika karena diserang. Nabi, Nabi diserang menyerang. Barat. Jawab. Nabi diserang apa menyerang? Jawab. Hah? Gak tahu tuh? Nabi diserang apa menyerang? Menyerang. Mana ada Nabi diserang? Satu-satunya perang di Islam itu hanya perang Khandaq, perang Warid, perang Azhar. Selebihnya di luar Madinah. Di Uhud, luar Madinah, sudah. Di Yarmuk, di Tabuk, ada perjalanan yang sangat jauh. Nabi tempuh, Nabi alami perjalanan berhari-hari di Tabuk. Mana Tabuk kekuatan Nabi menunggu Rokius 20 hari di tahu. Menunggu pasukan Romawi datang ditantang ditabu. Coba di Tabuk dari Madinah. Tabuk kekuasaan Romawi waktu itu. Kaisar Romawi tidak berani datang. Baik tidak ada WO. WO. Kalah. Kalah. Makanya, oh menyumbang di seluruh dunia. Pembesar Romawi, pasukan Romawi tidak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Nah, gitu. Jihad mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Orang-orang dan kaum Ya. Tapi ingat, jihad tidak sah, jihad tidak boleh, jihad haram kalau tidak dari pemimpin. Kalau bukan atas perintah pemimpin, harus pemimpin presiden kita, Khalifah kita, Amirul ini, Bukan seorang ustaz, bukan uh, pemimpin spiritual, tidak ada dalam Islam pemimpin spiritual. Pemimpin itu jelas. Pemerintah melala, jangan begini, jangan begini, Itu eh, pemimpin. Jelas. Khalifah Amirul ini jelas tidak seperti khalifah-khalifah yang kita kenal hari ini tidak jelas ya. mengaku punya khalifah tapi tidak bisa berbuat apa-apa KTP-nya masih KTP uh, eh, Indonesia ya masih Garuda tadi ya kan bilangnya punya khalifah punya khalifah ya punya wilayah mana wilayah Motor khalifah wilayahnya lupa mana ya Eh, itu khalifah-khalifah yang tidak benar yang isi, yang diisi, jauh. mereka kan mengaku punya khalifah tidak, pemimpin kita yang tidak kita diawali oleh Soekarno, Soeharto, Habibie dan seterusnya itu khalifah kita pemimpin kita, akhir pemimpin kita walaupun bukan khalifah teruzma ya. itu pemimpinnya mereka pemimpin semua ah, mereka yang mengumandangkan jihad bukan kita. Ya. Antum pernah dengar Imam Shafi, Imam Magal Kajian? Ya? Imam Bukhari, Imam Musri, Imam Mahbar, Imam Malik, Imam Magal Kajian? Ya? Belum pernah. Karena mereka faham bahawa jihad itu hanya hak peluang. Bukan hak kita, bukan hak ulama. Nah, kecuali ulama itu dituju untuk memimpin pasukan bagaimana boleh Islam tempat di Ya. Ketika berhadapan dengan tentara Moro, kaum muslimin berhadapan dengan tentara Moro. Sallallahu alaikum dullah jika kalian telah melakukan empat hal tadi, Sekali lagi, empat ini bisa jadi sepuluh, bisa jadi dua puluh, bisa jadi seratus. itu sekedar contoh, bukan pembahasan. Nah, antum tahu bahwa banyak di dalam hadis Nabi, bahkan di dalam ayat Al-Quran, disebut tiga. Padahal lebih dari tiga. Disebut eh, sepuluh. Padahal lebih dari ada. Misalnya sabda Nabi, "La taqitu li tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak ada bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa an tusafir wa salasa layali? Bersafar tiga hari tiga malam. Ya. Walaysa ma'ahu mahram tanpa seorang mahram. Tanpa seorang mahram dia safar tiga hari tiga malam. Ya. Apakah ini berbatal? Berarti kalau safarnya cuma dua hari dua malam, itu pun ada ada Hari dua malam taruhlah kafar cuma lima jam ya. wanita bertiga wanita semua mereka eh, berangkat dari Jakarta naik pesawat ke Surabaya satu jam lebih dikit belanja-belanja di airport Surabaya langsung balik lagi ke Jakarta kira-kira cuma lima jam ya halal haram tidak sampai ya, cuma lima jam 6 jam 7 jam sudah sampai rumah lagi tidak sampai tadi kalau haram haram haram Nabi menyebut tiga dari ini bukan obat artinya kalau sama kurang dari tiga hari boleh tanpa mahram keliru keliru ya karena berapa banyak e, jumlah tapi bukan pembatas termasuk ini salah satu yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat. Tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni dosanya. Nabi menyebutkan tiga orang. Padahal kalau dikumpulkan semua hadis ada empat atau lima orang. Jadi bukan ada orang tua yang berzina, ada orang yang bersumpah palsu, ada yang pakaiannya isbal, ya lebih dari itu. Ya. E, Nabi menyebut bukan pembantu. Ada maksud itu. Sallallahu alaikum billah. Maka Allah akan timpakan kehidupan. Jika kalian sudah melakukan empat hal tadi, atau 20 hal, 50 hal, 100 hal, yang mirip-mirip empat hal tadi, maka Allah akan timpakan kehinaan. Allah akan mencabut kehinaan itu dari kalian. Allah akan mencabut keterpurukan itu, kemiskinan itu kalau hatta tarji'u ila diri. Kalau kalau kalian kembali kepada agama yang benar. Lebih itu kunci. Kunci itu. Kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar, agama yang mana? Agama yang pernah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu agama yang kita Kembali ke Jangan kembali ke masyarakat masing-masing, kembali ke ustaz masing-masing, kembali ke kiai masing-masing. Kembali kepada Allah dan Rasul. Ya, perlu bilang Allah kalau ada ulama berbeda pendapat maka kembalikan kepada Allah tersebut. Ah, ini, ini cara berubah. Dan tidak ada cara lain. Asal ah, yang hari ini menempuh cara lain. Kaum muslimin menempuh cara lain. Lewat demokrasi, lewat sains, lewat teknologi, lewat ekonomi. Ini menempuh cara lain ingin kembali kepada agama yang benar, sholat, salat yang benar, wudhu, wudhu yang benar, sholat berjamaah, maaf yang benar, dan seterusnya. Ah, setelah itu baru Allah ridho, lalu Allah tolong, Allah baguskan ekonomi kaum muslimin, teknologinya kaum muslimin, Allah bikin jaya, Allah bikin maju. Ya, karena ini janji Allah. Tidak mungkin dan tidak boleh kita ragu dengan dan ya ada pertanyaan yang kita bahas ini adalah eh, berkaitan dengan mana berkaitan dengan cara beragama kita dan orang yang menyimpang dari mana sesat dia akan dan kesesatannya sulit untuk diperbaiki. Berbeda dengan kesesatan pelacur, pezina, pemabuk, koruptor, gampang nggak diperbaiki. Gampang. Kenapa? Karena dia merasa malu. Pelacur, pencuri, pemabuk, kalau kita nasihati, Pak, itu itu mau Mari kembali ke jalan yang benar. Ya, para orang benar, siapa benar? Ya, siapa? Insya Allah ya, ya, coba antum bandingkan dengan firqah-firqah berlalu. Ya, yang melakukan berbagai macam ibadah bid'ah. Tobat Pak, ayo Pak tobat. Jangan kau lagi tobat Pak. Apa yang bilang? Ya. Saya suruh tobat. Ya. Membaca apa? ya kan? Enggak masuk akal. Orang yang berbuat bina, orang yang berbuat suara enggak masuk akal. Di mana otak? Berbeda dengan penjudi, pemaku, peminum mawar, itu merasa salah. Ya. Dan insya Allah tinggal menunggu saatnya saja untuk Aduh, Antum boleh tanyakan ya. kepada para pelacur, kepada para pembina, kepada para penjudi, Tanya bang atau bukti mau belajar mau ilmu sampai kapan ya, sampai kapan insya Allah mereka punya acaranya ya biarkan mau 50 atau empat 40 atau 45 mereka punya acaranya nggak mungkin mereka jawab ya tapi saya mereka nyawa saya akan minum kobar berzina berjudi sampai akhir hayat insya Allah apalagi pelacur pelacur umur 50, 50 tahunan sudah tidak eh, yang mau ya apa yang mau ya nah, ini dosa-dosa maksiat mudah untuk bertobat makanya dibahas tadi dosa-dosa semua seperti tadi kan jual beli yang tolak bebas dari riba, ini bank syariah, anti riba, Apa yang riba riba ini. Berkilah. Aib yang dibahas dalam mandat. Sebuah dosa yang tidak disadari oleh kaum Kalau disadari, dan dosa-dosa itu yang belum pernah ada di zaman tiga manusia Ketika tiga manusia ini masih hidup, dosa-dosa itu belum ada. Siapa tiga manusia? Siapa? Dan buat satu tiga manusia ini. Ketika tiga manusia ini masih hidup, belum ada dosa-dosa seperti ini. Adanya kali zina, komer, judi, membunuh, bohong, yang orang tahu semua kali itu dosa dosa Safina, dosa Rasulullah. Belum ada. Tiga manusia. Siapa beliau? Yang pertama Rasulullah SAW. Yang kedua Abu Bakar. Yang ketiga Umar. Ketika Umar tertusuk, ketika beliau mengimami salat subuh, ah, ini awal mula datangnya fitnah. Awal mula adanya dosa syubhat sebelumnya ada. Berdasarkan penjelasan Nabi Taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih Terang benderang. Lalu akan harilah. Saking terangnya malamnya seperti siang. Terang benderang. Tidak juga manusia. Mana yang hak, mana yang batin, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang dosa, mana yang maksiat, jelas. Tidak seperti hari ini, gelap gelap gelap. Ada anak muda ingin baik, ingin ngaji. Kalau dia datang ke pengajian, sehari, dua hari, minggu, dua minggu, tiga bulan nanti, apa? Keluar dari mulutnya Abu Bakar kafir, Umar kafir, Al-Quran sekarang sudah tidak asli lagi, sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar gara-gara dia ngaji selama tiga bulan apa nggak bilang berita wajib kalau dia berzina minum obat ketahuan dari awal dia sudah punya sebuah obat ini dia cuma bayar dia ngaji itu tiga bulan ngaji dia bilang Aisyah ini kurang ajar Aisyah mengkhianati Nabi gara-gara menuduh Ya. kadang gara ngaji juga tiga bulan empat bulan dia siap bom sana bom sini. Inilah gelap gelap gelap. Di zaman tiga bulan saja belum ada seperti itu. Terang terang terang. Yang hak gelap haknya, yang batil jelas batin. Dan zaman itu tinggal terang, sudah tidak ada Zaman terang benderang sudah tidak ada Ah tinggal kita berani. Nah, kita harus bisa berani. Ya. Dapat disebut kelompok al-qurba, kelompok yang aktif, yang aneh. Kelompok di mana yang selalu meninggi pada jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun menyelisih manusia sahabat. Ya. Ya, sambil kita menunggu waktu zuhur, mungkin ada sekitar 15 menit, 13 menit untuk bersoal jawab. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Silakan. akad itu terjadi setelah barang itu milik dia. Jangan akad itu terjadi sebelum barang itu milik dia. Kalau akad itu terjadi setelah barang itu milik dia, oh ini ada dapat ini? Mau nggak? Eh, satu ribu. Kan sudah milik dia. Nah, itu boleh ambil. Kawan juga boleh. Anda boleh tolak, ah, saja dia nggak boleh Karena memang belum mengikat apa. Boleh. Yang tidak boleh itu begini. Saya nggak ada itu, tapi saya cariin ya. Nanti kalau ada seratus ribu ya, bin, bin, nah, ini kamu. Kan berapa ada yang mencari-cari. Maka yang selamat, kalau antum sebagai pedagang, ya ada, bila ada, tidak ada. Apa enggak? Coba gitu. cari toko sebelah, kalian, ah ini jalan berbeda. Dan secara kita orang nggak mau kan begitu kan? Ah, orang nggak mau. Ya saya carikan, ya tentu dia ngambil untung. Kalau tuh nggak nggak ngambil untung nggak enak. Ya kan? Kecuali kemudian juga, dia punya beberapa toko, Ya saya ambil ambilin pintu yang sebelah sana ada kayaknya. Mungkin. Jadi intinya tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki, yang masih milik orang lain. Kalau menjual sesuatu yang belum jadi, sudah. Menjual sesuatu yang belum jadi, belum kita bikin, boleh tak? Boleh, kita boleh. Apa yang jelasnya? salah. Salam itu menjual sesuatu yang belum jadi. Saya tukang kayu misalnya. Ada orang datang pesan lemari. Panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian, warna ini dan seterusnya. Digambar. Saya bilang harga satu juta. Oh, masih berupa kayu. Belum saya bikin. Nanti insya Allah minggu lagi jadi. Boleh. salah. Menjual sesuatu yang belum kita bikin. Yang belum jadi bukan menjual sesuatu yang masih milik orang itu apa istilahnya sekarang itu ya di internet ramai itu ya ya saya dropship ya nah, intinya menjual sesuatu yang belum dimiliki ya ada ada ada kalau nggak ada berbohong ya kan Bohongan dosa ya. ah, lalu habis ada habis ada yang pesan banyak apa kan? seharga waktu juga. langsung kita telepon agen agen ada kan uh, tolong ya ini ini ini ini, ini. seharga waktu juga. langsung kirim ke anu yang tadi telepon itu, tapi kasih nama-nama saya ya bohong lagi ya kan malu kalau namanya nama agen ya atau minimal nanti dia kan langsung ke agen nggak lewat kita ya. kalau pengen eh, maju ya pakai modal berani gitu ya silakan tentang Indonesia pun mereka nggak tahu. mereka menceritakan mimpinya kalau yang membebaskan Palestina itu orang Indonesia. Yang mimpi satu orang. Banyak. Banyak orang mimpinya sama. saya nggak tahu ya saya nggak tahu kalau eh, pemimpin kaum muslimin di akhir zaman namanya siapa akan jelas Nabi akan bertemu dengan Nabi Isa membunuh Dajjal ada pun Palestina saya nggak tahu ya. karena Palestina ini memang wasil kalian dari bahagian diperbutkan oleh manusia, kadang dikuasai oleh kaum muslimin, kadang dikuasai oleh Nasoro, kaum puluh 99 tahun, hampir satu abad, dikuasai oleh Nasoro. Dalam perang ke kan. Sebelumnya dikuasai oleh Nasoro di zaman Nabi kan. Kan Palestina itu di zaman Nabi disebutnya apa? Palestina, Jordan, Syria, Libanon. Sekarang di zaman Nabi disebut Syam Syam itu ibu kota ibu kota Romawi. Heraklius itu Romawi Kristen itu menjadikan Syam sebagai ibu kota Romawi. Berarti Palestina ada di sini dikuasai oleh Heraklius uh, Romawi. Ah, direbutlah kaum Muslimin di zaman Muhammad Aurelius di mana Umar Makmur berbangga sambil menuntun kota dan seterusnya masuk di Britania. Habis itu dalam perang salib dikuasai oleh Nasoro. Nah sekarang dikuasai oleh Yahudi. Tapi memang begitu. Ya. Jadi nggak ada istilah sebetulnya yang berhak menguasai Palestina itu siapa. Nggak ada pembahasan seperti ini. Nggak ada. Ya. Jadi yang berhak itu siapa sebetulnya? Yang berhak menguasai Palestina sebetulnya siapa? Iya yang menang. Iya, yang menang. Kalau kita menang ya kita menguasai. Yahudi menang, Yahudi menguasai nggak berani menang, Nasrani berkuasa. Kan? Enggak, enggak usah bilang, oh, enggak berhak Yahudi, enggak berhak, yang berhak kaum muslimin, enggak ada di dunia. Kalau pakai berhak-berhakan berarti kita enggak boleh jihad loh. Enggak boleh nyerbu Timur-Timur, Singapura, Bali, tadi. Ya. Kan? Masa enggak boleh? Oh. Ini yang pertama. Yang kedua, eh, khobar tentu ditanyakan benar dan salah kan gitu batabayyan tabayyan apa benar bukti yang ketiga tidak semua mungkin jadi kenyataan bisa menjadi kenyataan bisa tidak maka yang paling tepat kita ucapkan oh, Allah mustahilkah seperti itu dia tidak mustahil Allah melakukan apapun yang Allah lakukan. Bisa saja. Tidak tidak mentang-mentang Arab maka dia yang akan uh, ulama pasti Arab pemimpin pasti Arab kan tidak ada kaitan kalau kalimat dari Quraisy tidak Tidak mungkin ada kalimat yang bukan Quraisy. Ini bukan sekedar uh, perintah, tapi khobar perintah. Tidak ada. Mana ada di muka bumi hari ini seorang perintah yang bukan Quraisy? Dari mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah, Yazid, sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Rasul, sampai akhir zaman nanti Muhammad bin Abdullah, Al-Mahdi, Imam Mahdi yang bertemu dengan Nabi Isa, semuanya Quraisy. Kebenaran pada nanti tapi yang menyebabkan atau ulama eh, tidak ada. Saya balik kepada orang. Ya. Keluhan itu kepada ulama. Ulama besar. Oh. Ya. Garansi. So, oh, iya, itu kebaikan seseorang ya kebaikan orang ya tentu boleh-boleh saja siapa yang beli produk saya ini kalau ada kerusakan saya bertanggung jawab memperbaiki lama tiga bulan kan garansi itu kan dari penjual atau dari pembeli dari penjual kan boleh boleh saja Tidak ada larangan kan ini urusan nunggu larangan pada pemerintah da wulaka mana mana na shiga da mana oh. ya. boleh ya. silakan tentu ya. undang-undang kan kita contoh dan kita berusaha ya. yang tidak ikut-ikutan orang banyak melakukan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang akidahnya mengikuti akidah Rasul dan para sahabat yang muamalahnya mengikuti cara Rasul dan para sahabat yang tentu aneh coba hadiri orang yang tidak mau mengaturasikan mobilnya kendaraannya aneh nah, itu salah satu contoh aneh kan? eh, yang tidak memakan bunga ba, riba ba, ada. Ah, termasuk kan? Yang tidak mau mengikuti ikutan tahlilan, dan tidak. Karena ini dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin terutama di Indonesia. Harus bergurau. Jangan jangan melihat kelompok karena berubah itu bukan kelompok. Berubah itu orang per orang, bukan kelompok. Jadi berubah ini adalah NU, jangan bilang begitu. Pasti, jangan bilang Mama dia? PUI, ya, NII, e NII, e jangan. Jangan melihat kelompok. Jadi orang per orang. Justru kelompok-kelompok itu tidak dikehendaki dalam membuat pecah belah kaum ini kelompok-kelompok. Karena itu banyak nama yang ada dalam sejarah itu selalu nama nama apa? Nama orang. Ya, Imam Syafi'i nama orang, Imam Bukhari nama orang, Ahmad, Malik, Abu Dawud, nama orang. Tidak ada nama orang. Nama kelompok-kelompok. Tidak ada. Baru akhir-akhir ini kan. Mungkin sahabat terakhir itu ada Ikhwan Muslimi, ada Tuhri, ada Jemaat Tuhri, ada Jemaat Muslimin. Nah, itu nama-nama kelompok. Sebelumnya nggak ada. Ya. Yang ada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ada kelompok ini, Islam ini, Islam itu nggak ada. Nah, maka di pelajaran kita jangan bikin kelompok. Ikatan Muslim Betawi boleh nggak boleh berarti kalau kita ketemu sama orang Padang Mungkin pecah ya ente Padang bukan Betawi ya. bukan golongan kami sama-sama Muslim Padang jangan jangan bawa-bawa Islam nah, kecuali nggak pakai nama Islam jangan kerumunan keluarga Betawi terserah jangan bawa-bawa ya kerukunan keluarga padang silahkan jangan bawa bawa Islam karena Islam itu luar biasa besar jangan diperkecil ya. silakan nah, mengenai dua harga biasanya agak Cina sama yang itu beda gimana Ini barangnya beda saya begini ya ini ini ini dua nih ini dua atau satu ya eh, sepuluh ribu nah, ini sepuluh mestinya kan satu ribu kan sembilan puluh ribu barang ini dengan barang ini kan beda beda dengan tadi ini barangnya satu nih barangnya satu motor ini atau handphone ini Barangnya satu juta. Kalau cash, berarti juta. Kalau dicicil, satu koma satu. Nah, itu yang bagus. Barang ini. Aku. Ah, itu yang pertama. Yang kedua, itu kan kebaikan dari si penjual. Ya. Kalau beli banyak, ya saya murahin lah. Ya, saya akan hal ini. Jangan Ya. Bagian dari tawar-tawar. Berapa kilo? 10 ribu. 10 kilo 80 ya. Nah, kan bagian dari tawar menawar. Ya. Oh, beda tadi. Ya. Berapa pak? 1 juta. Eh, begini. Berapa pak? 1,1 cicit. 1 1 Eh, satu juta cash. Kan? Eh. Jadi nawar nawar apa nawar waktu ya nawar waktu yang tidak Yang tidak boleh nawar waktu. Yang boleh nawar harga. Nawar harga Jangan disangkut pautkan dengan waktu. Karena menjual dengan cara kredit, menjual dengan cara cicil, niatnya hanya boleh satu. Apa? Bagaimana kita meminjamkan uang kepada orang lain? Niatnya hanya boleh satu. Apa? No long. No long. No. Dia butuh uang satu juta untuk bayar SPP tiga orang anaknya. Saya kebetulan ada keluarga rezeki, saya pinjamkan. Saya harus punya niat satu. Nol nggak boleh ada di antara, nah, lumayan dan dia eh, mau nggak nanti kembali ke jatuh ke masa satu nah, gak boleh mau atau ada sesuatu yang lain ya ada satu juta selagi kamu belum bisa bayar motor ini saya pakai ya ada manfaat mengambil manfaat itu kalau motor itu dijadikan dari dangkul bukan dimanfaatkan kalau saya mengambil manfaat nah, ini da wurin wasu sahabi Betul. Ya. Tapi saya minta manfaat laku. Harus ada satu niat mau tahu ini. Kan kasihan dia mau beli motor langsung 10 juta nggak ada uang ya sudah saya belikan nanti masuk kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. all